Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, hamdalillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati a'malina wa yadihillah falamudillah wa may falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa ashadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladhi la nabiyah. wala Rasulullah ba'da. Ikhwani fidin wa akhwati fillah ya Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita lagi dan lagi bersyukur pada Allah Ta'ala karena telah memberikan kepada kita kesempatan dan nikmat yang luar biasa besar yaitu nikmat menuntut ilmu dan membaca hadis-hadis Nabi SAW di siang hari yang insya Allah cerah ini uh, eh, Ikhwan Ifidin Wakwatifillah kemarin kita sudah sempat membaca satu hadis di kitab Asyama'il Muhammadiyah yaitu hadis yang pertama dan insya Allah hari ini kita akan lanjutkan ke hadis yang kedua masih di bab maja'a fi halki Rasulullah SAW bab tentang hadis-hadis riwayat-riwayat yang datang berkenaan dengan uh, sifat fisik Rasulullah SAW. Fi holki Rasulullah SAW. Dan di dalam bab ini ada 15 hadis. Sebetulnya di beberapa naskah judul untuk bab ini adalah bab sifatun nabi. Babu sifatin nabi. Bab tentang sifat nabi. Baik. Di beberapa naskah. Namun yang diambil oleh uh, cetakan ini yaitu bab uh, istilah bab majah fi khalqi Rasulullah SAW dan itu lebih lebih aula, lebih afdol ya. Sebab apa? Sebab yang kita bicarakan memang berkenaan dengan riwayat-riwayat eh, yang ada begitu ya. Jadi kita lebih fokus ke hadis-hadis yang uh, ada dan itu membahas tentang sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Begitu ya. Jadi itu yang lebih utama. Hadis yang pertama kita ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim wa bi isnadi ila al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala قال أخبرنا أبو رجاء كتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن الله وأنه سمع الله سلام Iya. Kemudian bismillah kita masuk ke hadis yang kedua. Eh, wa bi ilahi qala hadatsana Humayd bin Mas'ad al-Basri Oh. قال حدثنا عبد الوهاب الله عنه ليس بالطويل ولا بالقصير حجعت ولا سبت أسمر اللون إذا مشى يتكفى Taib, ini hadis yang kedua. Taib, hadis ini sahih. Uh, akhrajahul musannif fi jami'ihi diriwayatkan oleh Imam Tirmizi sendiri di dalam kitab Jami' 54. Ya. Dan Imam Tirmizi mengatakan hasan sahih gurib. Gurib. Eh, sanad hadis ini jayid kowi ya para perawinya rijalnya rijal sifat, selain Humaid ibni Mas'adah ya semua perawinya sifat kecuali Humaid ibni Mas'adah uh, beliau terkategori sebagai soduk ya kan sanad di sini dikatakan hadatsana Humaid bin Mas'adah Al-Basri telah menyampaikan kepada kami Humaid ibni Mas'adah Al-Basri ya hadatsana Abdul Wahab As-Saqafi telah menyampaikan kepada kami Abdul Wahab As-Saqafi an Humaid daripada Humaid an Anas bin Malikin daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala ia berkata, karena Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW, robatan, ya, memiliki tinggi yang pertengahan. Ya. Robatan itu maksudnya adalah memiliki tinggi pertengahan, ya. Baik. Di sini katakan e, qauluhu robatan ucapan lihat sini ya uh, ucapan Anas bin Malik ya yang menyebut Nabi Sallam Robatan itu fasaroha bima ba'daha ditafsirkan dengan ucapan beliau setelahnya wahwa kauluhu yaitu ucapan Anas bin Malik walai sabit tawil wala bil qasir Baik. Ya. Jadi uh, Rasulullah SAW itu robatan, robatan itu maksudnya adalah tingginya pertengahan. Ya laisa bitawil tidak terlalu tinggi seperti uh, apa orang-orang yang mohon maaf tingginya tidak wajar kemudian wala bil qasir dan juga tidak pendek ya Baik. ya meskipun kalau dikatakan tinggi Rasulullah SAW itu ya tinggi ya, karena lebih condong ke tinggi meskipun tidak terlalu tinggi Taib. Jadi Nabi Wasallam itu ideal. Tinggi badannya ideal. Hasan al-Jismi. Ya. E, fisik badannya sempurna. Ya. Fisik badannya itu terbaik. Ya. Bagus. Begitu. Qauluhu Hasan al-Jismi. Eh Hasanul Laun. Wanu nu'umah wa tul. Subul tanasubul Ya jadi maksud Hasanul Jismi itu adalah fisik beliau itu sangat sangat elok begitu, sangat ideal ya. Baik itu dari sisi warna, dari sisi apa tinggi ya keseimbangan uh, anggota tubuh itu itu sempurna ya sangat sangat indah sangat baik wa kana sya'ruhu laisa bija'at wala sabt dan rambutnya itu tidak keriting. Taib, laisa bijat, tidak keriting. Ya. Oh, wala sabtin. Dan juga tidak uh, lurus, ya. Tidak keriting dan tidak lurus. Taib bergelombang. Asmarul ya. Kulitnya putih kemerah-merahan, asmarul ya jadi uh, istilah orang Arab untuk menyebut orang yang punya ya gitu. Jadi asmar itu sebetulnya eh, maknanya adalah kemerah-merahan gitu. Baik. Ini dikatakan qauluhu asmarul laun oh al maksud dari uh, asmar itu maksudnya adalah kemerah-merahan. Ya. Uh, dan telah kita singgung ya. Telah saya sebutkan tadi bahwa orang-orang Arab itu uh, mengatakan kepada orang yang uh, kulitnya putih kemerah-merahan itu dengan istilah asmar gitu. Jadi orang yang punya kulit putih kemerah-merahan itu disebut asmak gitu. Ya. Baik. Jadi kulitnya itu sangat ini sangat cerah. Idza masya yatakaffa. Nah, jika beliau berjalan, maka beliau akan uh, berjalan agak condong berlenggang ke depan begitu. Baik. Jadi apa di sini katakan at-takafu ya takafu itu adalah buat tamayul ilal ilal amam ya ya Baik, yaitu agak condong ke arah depan ya jadi menunjukkan bagaimana uh, eh, azum ya dan himmah ya azum itu jadi uh, semangat dan himmah ya uh, rasa percaya diri yang tinggi begitu ya karena Rasulullah SAW itu adalah sosok yang sangat luar biasa dari sisi dari sisi kesungguhan bukan bukan orang yang lunglai ya bukan bukan orang yang langkahnya gontai ya seperti orang-orang yang tidak punya semangat begitu. Tapi beliau punya semangat tinggi, ya, motivasi dirinya tinggi begitu. Baik, maka beliau kalau berjalan ya takaffa agak condong ke arah depannya, melenggang ke depan. Kama tatakaffa usafinatu fi jariha. Sebagaimana sebuah perahu itu kalau kita lihat eh, perahu itu kalau berjalan itu kan seperti apa memburu sesuatu kan di depan itu. Jadi itu itu apa sikap optimis yang sangat bagus untuk ditiru. Kemudian kita lanjut ke hadis yang ketiga wabihi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Basharin yakni al-Abdi qala hadatsana Muhammad bin Ja'far bin Azib bin anhu anna Rasulullah sallallahu Azim al jummati ila syahmati uzunaih alaihi hullatun hamra ma ra'aitu syai'an qattu ahsana min Hadis ketika ini hadasana Muhammad bin Basharin telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibni Bashar yakni Al-Abdi hadis hadasana Muhammad bin Ja'farin ia berkata telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibni Ja'far Wala hadasana Syu'bah. Ia berkata telah menyampaikan kepada kami Syu'bah an Abi Ishaq daripada Abu Ishaq. Wala ia berkata sami'tul Barra abna Azibin aku mendengar Al-Barra ya aku mendengar Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu ia berkata karena Rasulullah SAW rojulan marbu'an. Sesungguhnya Rasulullah SAW adalah seorang laki-laki yang marbu'. Marbu' itu memiliki dada yang bidang. Ya. E, gagah. Begitu. Beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Marbu'an. Baik. Ba'idama ma bainal mankibain jarak kedua pundaknya itu uh, agak lebar gitu. Jadi dadanya bidang begitu lebar begitu. Menunjukkan uh, bagaimana gagahnya beliau sallallahu Azim al jummati ila syahmati uzunaihi. Jadi rambutnya lebat hingga mencapai cuping telinganya. Gitu ya. Jadi uh, apa? nanti akan kita jelaskan berkenaan dengan uh, tipe rambut Rasulullah SAW gitu. Tapi di sini katakan uh, eh, alzim al jummah ya. Jadi rambutnya itu lebat hingga mencapai cuping uh, kedua telinganya. Baik. Alaihi hullatun hamra. beliau punya pakaian berwarna uh, kemerah-merahan. Baik. Itu hullah, hullah itu pakaian. Ma ra'aitu syai'an qattu ahsana minhu. Tidak pernah aku melihat seorang pun lebih baik penampilannya daripada beliau. Jadi ini uh, apa yang diucapkan oleh Al-Bara Ibn Azib ini sebagai uh, pujian yang memang jujur ya. Tidak ada yang sebaik dan seelok penampilan Rasulullah SAW. Ya. bagaimana Rasulullah SAW katakan Allah jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Baik. Dan ini juga yang menjadi alasan mengapa sifat e, fisik dan penampilan luar Rasulullah SAW itu yang didahulukan. Sebab apa? Sebab penampilan fisik ini merupakan cermin penampilan batin, e, sifat batin. Eh, orang yang memperhatikan kebersihan, kerapihan, kemudian uh, keindahan, ya uh, itu menunjukkan bagaimana uh, perasaan dan apa yang ada di dalamnya itu menunjukkan kepada kebersihan dan uh, keindahan pula. Baik. Dan kemudian kenapa ini juga yang didahulukan sebab sifat-sifat inilah yang nampak Eh, bagi seseorang kalau seseorang melihat orang lain gitu ya. Jadi kalau kita melihat uh, seorang tokoh ya, maka yang akan kita ketahui, akan kita kenal itu adalah penampilan fisiknya, betul tidak? Ya. Apakah dia orang yang menjaga kebersihan, apakah dia orang yang menjaga kerapihan atau orang yang acak-acakan. Kalau dia menjaga kerapihan, orang eh, melihat orang yang rapi, orang akan respect, orang akan hormat melihat orang yang bersih orang akan hormat maka uh, sudah sepatutnya bagi kita seorang muslim uh, jangan sampai orang berpikiran bahwa oh kalau laki-laki tidak usah memperhatikan penampilan nah, ini keliru ya laki-laki harus juga memperhatikan penampilan tentu penampilan sesuai sunnah uh, dan penampilannya harus bersih itu. Kemudian yang keempat Arabi rabi wa bihi ilaihi qala hadatsana Mahmud bin Ghailan qala hadatsana Waqi' qala qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Sufyan As-Sauri an Abi Ishaq anil Bara ibni Azib radhiyallahu anhu qala Ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah SAW. Lahu sya'run yudribu mankibaih. Ba'idu ma bainal mankibain lam yakun bil qasir wala bit tawil. Baik. Hadis yang keempat ini uh, Imam at tirmizi mengatakan Qala hadatsana Mahmud bin Ghailan telah menyampaikan kepada kami Mahmud bin Ghailan. Ya. Uh, hadis yang ketiga tadi yang sebelumnya itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari di kitab Sahih beliau. Sedangkan hadis yang keempat ini ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Sahih beliau. Ya. Baik. Hadis yang keempat ini uh, Imam Tirmizi mengatakan telah menyampaikan kepada kami Mahmud ibnu Ghailan. Haddatsana Waqi telah menyampaikan kepada kami Waqi. Haddatsana Sufyan As-Sauri telah menyampaikan kepada kami Sufyan As-Sauri. An Abi Ishaq daripada Abu Ishaq. Anil Bara ibni Azibin daripada Al Bara ibni Azib radhiyallahu anhu ia berkata Taib. Ma ra'aitu min dhi Ya. Tidaklah aku pernah melihat dari seseorang yang rambutnya lebat, fihul latin hamro, dengan pakaian kemerah-merahan, ya, ahsan min Rasulullah SAW, yang lebih baik daripada Rasulullah saw Alaihi Wasallam. Ya, jadi itu min zilimatin, ya, itu adalah uh, seseorang yang aku tidak pernah melihat seseorang yang rambutnya lebat sampai Eh, melewati cuping telinganya gitu. Ya. Baik. Jadi uh, nanti akan kita jelaskan bagaimana model rambut Rasulullah SAW ya. Mungkin akan kita lewat ini. Jadi bagaimana eh, Rasulullah SAW itu kadangkala uh, apa rambutnya itu dunal wafroh, ya. dunal wafroh itu tidak sampai ke pundak gitu. Faukol jummah. Ya, faukol jummah itu adalah uh, di bawah uh, di bawah ini, di bawah cuping telinga gitu. Jadi agak ini apa agak panjang, agak gondrong sedikit begitu. Itu rambut, mulai rambut Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya. Dan uh, Al-Bara ibn Azib sudah ketika melihat Rasulullah SAW dengan pakaian yang kemerah-merahan ya. dan tidak ada yang lebih elok penampilannya dengan pakaian kemerah-merahan dibanding Rasulullah SAW. Lahu sya'run yadribu mangkibaihi. E, beliau memiliki rambut yang panjangnya sampai kedua sampai kedua pundaknya, gitu. mangkibaihi. Ba'idu ma baina jadi kadangkala rambut Rasulullah itu dipanjangkan sampai ke kedua pundaknya ya kadangkala. Ya, bayi duma namang kibain ya di mana kedua pundak beliau itu lebar, dadanya bidang. Lam yakun bil qasir wala bitawil. Tinggi beliau itu tidaklah pendek dan juga tidak tinggi menjulang. Jadi Rasulullah SAW itu pertengahan tinggi. Namun tadi agak condong ke arah tinggi. Kemudian bismillahirrahmanirrahim hadis yang kelima al-khamis al-hadis al-khamis wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin Ismail ya Qala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana al-Mas'udi an Utsman bin Muslimin ibn Hurmuz an Nafi' an Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im an Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu qala ya ia berkata lam yakunin nabi sallallahu alaihi wasallam kawil, wala bil qasir shasnul kaffaini wal qadamain dohmul ra'si dohmul qaradis tawilul masrubah idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sabab lam ara qablahu wala ba'dahu mislahu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang kelima. Subhanallah, hadis yang sangat indah. Jadi di sini katakan Hadatsana Muhammad bin Ismail telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibni Ismail ya. Siapa Muhammad ibni Ismail? Muhammad ibni Ismail di sini maksudnya adalah Al-Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian Eh, hadasana eh, Imam Bukhari mengatakan hadasana Abu Nuaim telah eh, berkata kepada kami telah menyampaikan kepada kami Abu Nuaim. Qala hadasana Al-Mas'udi telah menyampaikan kepada kami Al-Mas'udi an Utsman bin Muslimin daripada Utsman ibni Muslim ibni Hurmuz daripada Utsman ibni Muslim ibni Hurmuz an Nafi ibni Jubair ibni Mut'aim daripada Nafi ibni Jubair ibni Mut'aim an Ali bin Abi Thalib daripada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ya. Nah, di sini dikatakan oleh muhakkik hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh musannif e, oleh Imam Tirmizi dalam jami beliau nomor hadis 3637. Taib dan Imam At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Taib. Kemudian di dalam sanadnya terdapat uh, eh, dolf, ya. terdapat kelemahannya, uh, yaitu Utsman ibni Muslim ibni Hurmus. Imam Nasai mengatakan tentang beliau laisa bizak wa zakarahu ibnu Hibban fi siqat wa liza qala anhu al-hafiz fi takrif fihi layyin Eh, Syekhul Islam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan di dalam At-Takrib tentang Utsman Ibnu Muslim Ibnu Hurmuz itu lain ya. Taib. Eh, dan eh, sedangkan sisanya perawi yang lain itu sikot. Taib. apa hadis ini mengatakan Eh, qala Ali bin Abi Thalib, Sidna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ia berkata, "Lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu itu bukanlah orang yang terlalu tinggi. Wala bil qasir dan tidak terlalu dan tidak pendek. Shasnul kafaini wal qadamaini. Baik. Di di sini katakan shasnul kafaini wal qadamaini itu maksudnya adalah ay anna kafaihi wa qadamaihi tamilani ilal ilal gilz wal qasr ya. Jadi uh, maksud uh, sasnul kafain wal qadamain itu adalah kedua telapak tangan dan kedua kaki beliau itu cenderung padat berisi. Ya, padat berisi. Baik. Uh, eh, wahada yuhmad wahada yuhmad firijal dan uh, fisik yang menunjukkan kepada kedua telapak tangan dan kaki yang cenderung padat berisi itu itu bagi laki-laki itu yuhmad ya itu terpuji sebab apa li'annahu asyad liqabdihim sebab laki-laki yang punya telapak tangan dan kaki yang padat berisi itu itu menunjukkan kepada kuatnya dia mencengkram ya menggenggam gitu. Baik. Eh, itu menunjukkan kepada uh, kuatnya fisik begitu. Dohmul roksi, dohmul karodis. Ya. Uh, dohmul roksi itu maksudnya adalah kepalanya besar begitu ya. Baik. Maksud dohmul roksi itu adalah kepalanya besar. Baik. Wad, uh, dohmul karodis maksudnya adalah karodis itu ruusul aizom ya uh, apa bagian-bagian kepala tulangnya itu ya sendi-sendi tulangnya itu padat begitu. Baik. Ini juga menunjukkan kepada kuatnya fisik Rasulullah SAW. Ya. Tawilul masrubah. Masrubah itu di sini katakan eh, ma madakho min sya'ri sodri nazilan ilal jaufi Awisur roti. Jadi masrubah ini adalah bulu-bulu dada yang memanjang ke bawah ya, ke arah e, eh, suruh ya, ke arah pusar begitu. Jadi bulu-bulu dadanya itu panjang ke bawah ya. Begitu. Ya. Baik. Idza masya takaffa. Jika ia berjalan ya, jika Rasulullah SAW berjalan, maka ia akan berjalan cenderung berlenggang ke arah depan. Takafuan ka'an nama yang hatu min sobab. Seperti halnya ia berjalan menurun. Begitu. Jadi seperti apa? Orang yang berjalan menurun. Lam arokoblahu walaba wala ba'dahu Tidak pernah aku melihat sebelum dan setelahnya seseorang seperti beliau. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya. Jadi ini diantara ciri-ciri fisik dan penampilan Rasulullah SAW, penampilan luar Rasulullah SAW yang bisa kita singgung hari ini. Begitu, jadi lihat bagaimana fisik Rasulullah SAW itu fisik seorang laki-laki yang sempurna ya. Jadi laki-laki yang sejati itu ya Rasulullah SAW begitu ya. Dari sisi fisik beliau gagah, ya kuat begitu dan eh, dari sisi akhlak kepribadian juga terbaik nanti akan kita eh, sampaikan kembali hal-hal berkenaan dengan sifat-sifat Rasulullah SAW diawali dengan sifat fisik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.